Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam yang cerah ini kita bisa bertemu dan bertatap muka dengan masyarakat satu suku dan satu bangsa di kota nun jauh di sana, yaitu di kota Demak. Merupakan suatu kebahagiaan yang sangat besar untuk kami pribadi bisa bertemu dengan wajah-wajah yang insya Allah bercahaya ini. Semoga ini termasuk ibadah yang dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salam semoga selalu tersanjungkan ke Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada para pengikutnya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga hari akhir nanti. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada Islamic Center di Demak dan juga kepada para ustadz yaitu Ustadz Zaki dan Ustadz Ahmad Zainuddin yang telah berusaha keras untuk berdakwah di kota Damam ini yang memang seharusnya kita hidup ini nggak cuma nyari untuk ngisi perut aja. Tapi juga kita butuh untuk ngisi rohani kita. Kalau misalnya kita cuma nyari perut dan perut, nanti ibarat suatu burung yang cuma punya satu sayap. Gimana terbangnya? Ya tahu sendirilah terbangnya. Jadi kita butuh untuk menyeimbangkan supaya jiwa ini tidak kering kerontang. Malam ini kita akan membahas suatu materi yaitu cinta sejati kepada sang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada suatu siang di awal bulan Syawal tahun 3 Hijriyah di sekitar Gunung Uhud. Ketika kaum musyrikin telah terpukul mundur oleh kaum muslimin. Mereka kocar kacir karena serbuan dahsyat dari kaum muslimin 40 dari 50 pasukan pemanah yang ditugaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjaga kaum muslimin dari arah belakang mereka menyelisihi perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka ditugaskan oleh Nabi SAW untuk berdiam di bukit yang bernama Bukit Ainain. Kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, apapun yang terjadi, meskipun kalian melihat bahwasanya burung-burung pemakan bangkai sudah memakan bangkai kaum musyrikin, jangan turun dari bukit ini sampai saya perintahkan untuk turun. Ketika para sahabat yang ada di atas bukit ini melihat orang-orang musyrikin sudah pada lari. Ngapain lagi kita di sini? Kata pemimpin yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW jaga besi itu jangan, jangan sampai turun. Tadi kata Rasulullah SAW kita nggak boleh turun. Tapi mereka istihad ya itu kan kalau misalnya perang belum selesai. Perang kan sudah selesai ngapain lagi? Mari kita kumpulkan harta rampasan perang. Akhirnya 40 dari 10 dari 50 orang yang diperintah oleh Rasulullah SAW turun mengumpulkan harta rampasan perang. Ada celah kosong. Panglima kaum musyrikin yang sangat terkenal kelihayannya di dalam perang, strategi peperangan, siapa tuh? Siapa? Khalid bin Walid. Saat itu dia masih musyrik belum masuk Islam. Dia bilang, wah ini dia. Begitu melihat Bukit Ainain ini kosong, langsung secepat kilat Khalid dan pasukan berkuda kaum musyrikin naik ke bukit tersebut dan langsung membabat habis 10 orang yang tersisa dan dia langsung turun ke bawah menyerbu kaum muslimin yang sedang sibuk mengumpulkan harta rampasan perang. Sambil dia menyerbu, dia panggil teman-temannya yang sudah lari. Wahai kawan-kawanku, mari kita gempur lagi kaum muslimin. Mereka kembali lagi. Dari belakang Khalid bin Walid, dari depan kaum musyrikin, kaum muslimin lagi sibuk apa? Mengumpulkan harta rampasan perang. Dalam kondisi yang sedemikian rupa, kaum muslimin gak siap, akhirnya terjepit dari dua sisi, kacau balau kaum muslimin saat itu. Yang sebelumnya mereka berada di atas angin, mereka sekarang kacau balau, kocar kacir, diserang dari depan dan dari belakang. Saat itu hanya ada dua pilihan di depan Rasulullah SAW. Pilihan pertama adalah lari, menyelamatkan diri sendiri dan membiarkan para sahabatnya jadi bulan-bulanan orang-orang musyrik. Pilihan kedua adalah berteriak dan memanggil para sahabatnya supaya berkumpul di dalam satu titik sehingga kekuatan mereka kembali bersatu. Karena pacar kecil berarti harus dikumpulkan. Cara mengumpulkannya bagaimana? Rasulullah teriak. Akhirnya Rasulullah Shallallahu mengambil pilihan yang kedua dan beliau saat itu juga berteriak, Harumma ilayya ana Rasulullah. Wahai para sahabatku, aku Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ada di sini. Ketika suara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menggema di sekitar Uhud saat itulah ketentraman masuk kembali kepada relung-relung hati para sahabat yang saat itu sudah banyak yang putus asa di antara mereka. Di sisi lain, teriakan itu menyadarkan kaum musyrikin bahwasanya musuh besar mereka belum apa? Belum mati. Mereka kira Muhammad SAW sudah apa? Sudah mati. Begitu mereka dengar suaranya Rasulullah SAW, oh belum mati. Akhirnya orang-orang musyrikin yang di sekitar Rasulullah SAW itu langsung merangsak maju ke depan untuk menghabisi nyawa sang Rasulullah SAW kembali. Api peperangan berkobar, tapi lebih sempit di sekitar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Para sahabat tahu bahwasanya ini adalah merupakan kondisi yang amat berbahaya bagi sang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak pernah ada kejadian yang lebih berbahaya daripada kejadian perang Uhud untuk nyawa kekasih kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam peperangan yang tidak imbang itu, para sahabat berusaha mati-matian untuk melindungi kekasih kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi bagaimanapun juga, Nabi kita tidak bisa selamat dari luka-luka dan dari sabetan pedang dari orang-orang musyrikin. Salah seorang pasukan berkuda terkuat kaum musyrikin yang bernama Ibnu Qami'ah Begitu melihat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sedemikian rupa, dia segera menyabetkan pedangnya sekeras-kerasnya kepada kepala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata dia, engkau tidak akan selamat wahai Muhammad. Saat itu Rasul, alhamdulillah pakai topi besi. Tapi yang menyabet ini orang gak sembarangan sampai saking kerasnya sabetan pedang itu sampai topi besi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pecah. Besi dua serbih besi menancap di pipi putih beliau sehingga mengacur, mengucurkan darah. Begitu melihat seperti itu Abu Ubaidah, salah seorang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, langsung beliau mencabut dua besi tersebut dengan gigi serinya sampai gigi serinya patah saking dalamnya besi yang menancap di pipi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kaum musyrikin yang lain, Utsbah ibn Abi Waqqas, dia dengan penuh nafsu mengambil batu besar yang yang begitu besar dia lemparkan kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ke kepala beliau sampai gigi beliau patah dan juga sampai bibir beliau sobek. Puncaknya adalah tatkala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terjerumus ke dalam suatu perangkap yang memang sudah disiapkan oleh mereka dan Rasulullah SAW pingsan di lubang tersebut. Begitu melihat Rasulullah SAW jatuh keluar langsung Ali bin Abi Thalib dan Talha ibn Ubaidi Ubaidillah langsung terjun dan melindungi nyawa Rasulullah SAW. Pendek kata para sahabat saat itu mereka sudah tidak mikir lagi nyawa mereka. Nyawa mereka seakan begitu murah untuk melindungi sang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Para sahabat Begitu melihat kondisi yang sedemikian rupa, mereka langsung bikin benteng hidup. Tubuh mereka dijadikan benteng untuk melindungi Rasulullah SAW. Setiap benteng itu gugur satu alias mati langsung datang sahabat lain. Gugur lagi datang sahabat lain sampai kaum musyrikin kesusahan untuk melukai Rasulullah SAW. Alaihi Diceritakan bahwasanya ada salah seorang sahabat yang bernama Abu Dujana. Abu Dujana ini sebelum perang Uhud mulai, Rasulullah SAW mengangkat pedangnya. Namanya apa pedang Rasulullah SAW? Siapa yang tahu? Ada namanya nih. Biasa dipakai sama orang Indonesia buat nama orang. Zul Zul Zulfikar bukan Zulkarnain Zul apa? Zulfikar kata Rasulullah SAW man ya'khudhu hadha as-sayfa bihaqqihi." kata Rasul siapa yang berani memakai pedang ini tapi dia harus memenuhi haknya kata salah salah sahabat ana ya Rasulullah saya Rasulullah ana mau pegang pedang itu Siapa yang nggak mau pakai pedangnya siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi sama Rasul nggak dikasih. Karena Rasul inginnya yang ngambil adalah orang yang tahu apa hak pedang tersebut. Akhirnya Abu Dujana bertanya, Ya Rasulullah, ma hakku? Wahai Rasulullah, apa hak pedang tersebut? Kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, hakku antu qatila bihi hatta yang kafir. Hak pedang ini adalah engkau pakai pedang ini untuk berperang sampai pedang itu patah. Ini haknya. Jadi bukan sekedar untuk nyabet. Tapi nyabet sampai patah. Artinya betul-betul sampai titik darah penghabisan. Kata Abu Dujana, Ana akhudu bihaqi ya Rasulullah. Insya Allah saya siap untuk memenuhi hak pedang tersebut, wahai Rasulullah. Dikasihlah pedang itu kepada Abu Dujana. Begitu Abu Dujana mengambil pedang tersebut, langsung Abu Dujana mengeluarkan kain merah dari sakunya, kemudian dia ikatkan di kepalanya. Orang-orang yang para sahabat yang di situ langsung berkata, "Akhraja Abu Dujana isabatal maut." Abu Dujana sudah mengeluarkan sapu tangan kematian. Artinya dia sudah tidak mikir apa lagi kecuali hanya akan mati di jalan Allah. Begitu masuk ke peperangan langsung Abu Dujara itu kemana-mana sahabat ke sana, sahabat sini, sahabat sini sampai datang saat itu mendengar Rasulullah SAW dikepung oleh kaum musyrikin Abu Dujana langsung datang dan menjadikan punggungnya sebagai tameng yang melindungi Rasulullah SAW puluhan ratusan anak panah menancap di punggungnya Abu Dujana. Dan Abu Dujana sama sekali tidak bergerak atau mengaduh atau mengatakan sakit. Diam. Yang penting adalah bagaimana sang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam selamat. Sahabat yang lain bernama Anas ibnu Nazar. Anas ibnu Nazar ini sempat ketika peperangan itu disebarkan isu Bahwasanya Rasulullah SAW meninggal. Akhirnya para sahabat ada di antara mereka yang berpangku tangan. Begitu Anas melihat dia, loh, kenapa kalian berpangku tangan? Rasulullah SAW sudah meninggal. Terus, kalau sudah meninggal, kenapa? Kenapa kalian tidak menyusul Rasulullah SAW menjemput maghfirah Allah Subhanahu Wa Taala? Wallahi inni la ajidu rihal jannah khalfa hadzal jabal. Kata Anas, wallahi sesungguhnya saya mencium harumnya surga di belakang gunung Uhud ini. Langsung Anas masuk merangsak menghabisi orang-orang musyrikin sampai setelah peperangan kaum muslimin mendapatkan tubuh beliau terdapat 70 bekas luka tikaman tombak atau anak panah atau sabetan pedang. Begitulah para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita cara membuktikan cinta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mengapa mereka begitu tidak memikirkan nyawa? ketika harus dituntut untuk melindungi nyawa sang, seka, sang, sang, sang kekasih yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jawabannya adalah ada di dalam sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من waladihi ووالده والناس أجمعين Kata Rasul saw kalian tidak akan dianggap beriman sampai diriku. Diri Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam lebih kalian cintai daripada anak kalian, orang tua kalian, dan seluruh manusia. Saat itulah baru kita dikatakan cinta kepada Sang Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Selama anak kita masih lebih kita cintai daripada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Selama orang tua kita masih kita cintai daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka saat itu kita belum dikatakan cinta sejati kepada sang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin ada yang bertanya, kalau kayak gitu, gimana kita mau melindungi Rasul Alaihi Wasallam? Anak pengen kayak Abu Dujanah tadi. Siapa yang berani kayak Abu Dujanah tadi? Hah? Jangan lu Ini baru kena silet aja. Aduh, aduh, aduh, aduh. Ini bukan silet. Apa nih? Pedang, panah, tombak. Tidak. Dia. Loh, Rasulullah SAW sudah meninggal sejak tujuh, uh, sejak 14 abad yang lalu. Bagaimana kita ingin membuktikan cinta kita kepada Rasulullah SAW? Inilah materi pengajian kita pada malam hari ini. Ada empat disebutkan oleh Syekh Muhammad At-Tamimi di dalam kitabnya Kitab Tauhid. Siapa yang tahu? Ah, Madhab. Mana? MC-nya dari mana? Ada empat hal siapa yang tahu? yang dilarang. Satu lagi. Ya, yang keempat, beribadah kepada Allah dengan apa yang disyariatkan. Ahsan, bagus. Ada empat. Bahasa Arabnya ta'atuhu fi ma'amar. Pertama. Kedua, istinabu ma naha anhu wa zajar. Yang ketiga, tasdiquhu fi ma akhbar. Yang keempat, wa alla yu'badallah illa bima syara'. Yang pertama adalah mentaati apa yang diperintahkan oleh Rasul SAW. Yang kedua, menjauhi larangan Rasul SAW. Yang ketiga, membenarkan dan mempercayai apa yang diberitakan oleh Rasul saw. Yang keempat, beribadah dengan cara yang diajarkan oleh Rasul SAW. Sering bisa? Kita ingin yang dari belakang nih. Siapa yang bisa mengulangi? Ah, Insya Allah kalau salah nggak disuruh push up kok. Yang pertama tadi mentaati apa yang diperintahkan oleh Rasul. Yang kedua apa? Menjauhi larangan. Yang ketiga mem mempercayai apa yang diperintahkan oleh Rasul SAW. Yang keempat adalah apa? Beribadah dengan cara yang diajarkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama adalah mentaati apa yang diperintahkan oleh Rasul SAW. Dalilnya banyak banget. Dalilnya banyak banget. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Hasyr ayat 7. "Wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu." "Wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu." Dan apa yang diajarkan oleh Rasul SAW, ambillah, amalkanlah. Dan orang-orang yang mengamalkan inilah yang akan masuk surga. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa man aba." Seluruh umatku akan masuk surga. Enak ya, seluruh umat Islam itu mesti akan masuk apa? Surga. Illa man aba, kecuali yang nggak mau. Ada yang nggak mau masuk surga? Ada nggak? Ah, kita sebanyak-banyaknya maksiat kita pengen masuk surga meskipun sholatnya bolong-bolong subuh meskipun agak bolong-bolong malah mungkin ada sebagian kaum muslimin yang sholatnya setahun cuma dua kali apa tuh Idul Adha sama Idul Fitri kalau ditanya pengen masuk surga enggak pengen siapa enggak pengen masuk surga kata Rasulullah SAW ilaman ada ada di antara umatku yang enggak pengen masuk surga nah yang jadi pertanyaan siapa yang enggak mau masuk surga kata Rasul saw Alaihi Wasallam man ata'ani al jannah Barang siapa yang taat kepada kepadaku masuk surga, wa man asani faqad aba. Barang siapa yang gak mau taat berarti dia gak mau masuk sur surga. Itu yang gak mau masuk surga. Memang surga gratis apa? Enggak, butuh beramal. Makanya kata Rasulullah saw Alaihi Wasallam, waman asani fakat aba dan barang siapa yang berbuat maksiat kepadaku alias tidak taat kepadaku, maka berarti dia tidak mau masuk sur surga. Perintah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam banyak banget. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana." Dan beribadahlah kalian hanya kepada Allah semata dan jangan berbuat syirik wa bil walidaini ihsana dan ber, berbakti kepada orang orang tua. Insya Allah kalau masalah yang pertama ini yaitu beribadah kepada Allah alias tauhid, Insya Allah akan kita bahas lebih luas lagi besok di pengajian di mana di Juber. Makanya rugi yang nggak datang, bukan promosi, emang promosi. Yang kedua adalah wabil walidaini ihsana. Berbakti kepada orang tua sering sekali ah, Allah Subhanahu wa taala itu menggandengkan antara ibadah kepada Allah dengan berbakti kepada orang tua. Ini menunjukkan bahwasanya hak orang tua itu sangat besar untuk kita. Ah, kita kan sudah sering dengar sejak dari SD berbakti kepada orang tua. Malah ada lagu yang memerintahkan kita untuk berbakti kepada orang tua. Itu kan lagu lama. Iya memang lagu lama, tapi sayangnya sebagian kaum muslimin banyak yang tidak mengamalkan hal tersebut. Dan itu kenyataannya. Semakin tua orang tua kita, malah kita semakin apa? Semakin tidak berbakti. Saya akan bawakan satu contoh gimana potret baktinya para ulama terhadap orang tua mereka. Dingin ya? Ya. AC-nya kebesaran. Hah? Sama, karena juga kedinginan. Diceritakan ada salah seorang ulama yang bernama Khalid ibnu Yahya al-Burmuki. Dia bercerita. Pada zaman dia pemerintah atau penguasa yang berkuasa sangat benci dengan orang-orang yang berasal dari negeri Burmuk, yaitu negeri tempat tinggalnya Khalid ibnu Yahya al-Burmuki tadi. Seluruh orang Burmuk dihabisi, dibunuh, dirampok, hartanya diambil, rumahnya dibakar. Yang selamat di penjara. Di antara yang selamat adalah Khalid ibnu Yahya bersama bapaknya yang bernama Yahya. Dua-duanya dijebloskan ke dalam suatu penjara bawah tanah yang udara saat itu sangat dingin. Bapaknya Khalid atau Yahya ini sudah sangat tua. Cuman orang ini rajin beribadah tidak disediakan di dalam ruangan penjara kecuali seember air dan sangat dingin airnya. Padahal bapaknya Khalid ini sudah tua, megang air apa? Gak kuat, apalagi air apa? Air dingin. Akhirnya Khalid ini berpikir, gimana caranya ya supaya anak ini bisa menghangatkan air supaya orang tua anak ini gak kedinginan ketika berbutuh dia berpikir merogoh saku nggak ada korek kayu bakar apalagi mana ada kayu bakar di mana di penjara dia pikir sampai merenung sampai dia yang lihat ke atas uh ada lampu di atap penjara tersebut nah ini dia gimana caranya begitu bapaknya sudah tidur Khalid ini mengangkat ember penuh air tadi dengan tangan kanannya. Beliau dekatkan kemana? Ke lampu. Supaya apa? Supaya karena hangatnya lampu. Sambil berdiri. Berapa menit kuat nih? Hah? Bukan gelas om. Apa? Ember dengan tangan kanan dan berdiri. Dijamin lima menit sudah semutan. Iya kan? Ganti pakai tangan apa? Kiri. Semutan lagi, ganti pakai tangan kanan. Semutan lagi, tangan kiri, tangan kanan, sampai ayam jantan berkokok. Ketika bapaknya bangun, Khalid berkata, wahai bapak, silakan berwudu dengan air hangat ini. Bapaknya nggak tahu bahwasanya hangat itu adalah merupakan hasil kerja keras Khalid selama satu malam suntuk. Begitulah ulama kita mencontohkan berbakti kepada orang tua. Siapa di antara kita yang sudah berbakti sedemikian rupa kepada orang tua kita? Semakin lama, semakin besar, kita justru semakin kurang ajar kepada orang tua kita. Di mana letak kita mengamalkan firman Allah Subhanahu wa taala wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana dan berbuat dan berbuat baktilah kalian kepada orang tua. Di mana berbuat bakti kita kepada orang tua? Semalam, dua malam, tiga malam, ketahuan sama penjaga penjara. Ini pelanggaran. Karena salah satu bentuk siksaan adalah supaya dia itu pakai air dingin. Ketika dia airnya jadi hangat berarti melanggar aturan penjara. Dihukum. Apa hukumannya? Lampunya dikeluarkan. Tuh, Khalid bingung. Gimana gak ada lampu? Mikir, sampai dia menemukan suatu ide yang barangkali tidak sempat terdetik sama sekali di benak kita. Apa itu? Ketika bapaknya sudah tidur, dia bangkit. Dia mendekati ember tersebut. Kemudian dia buka perutnya, bajunya. Kemudian dia menunduk dan dia tempelkan perutnya di air yang sangat dingin tersebut. Supaya apa? supaya suhu hangat yang ada di tubuhnya berpindah kemana? Berpindah kepada ke dalam air. Satu malam suntuk dia me, berusaha menahan dinginnya angin dan dinginnya air supaya ketika bangun bapaknya ini sudah siap berwudu dengan apa? Dengan air yang sudah hangat. Apa yang dicari oleh Khalid? Apakah dia menginginkan harta warisan yang ditinggalkan oleh bapaknya? Gak punya duit, Bapaknya sudah, hartanya semuanya sudah dirampas. Sebagian orang ada yang masya Allah baik banget kepada orang tuanya karena ada udang di balik P apa mengincar harta warisan. Khalid enggak, dia mau mengincar harta warisan apa? Bapaknya udah nggak punya rumah, udah nggak punya harta, nggak punya duit, nggak punya apa-apa. Apa yang mendorong Khalid untuk berkorban sedemikian rupa yaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ridallah fi ridal walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain keridhaan Allah subhanahu wa taala tergantung kepada keridhaan orang tua kita dan kemurkaan Allah tergantung kepada kemurkaan kedua orang tua kita di saat orang tua kita ridho kepada kita, saat itulah Allah ridho. Tapi di saat orang tua kita durhaka, maka tunggulah Allah pun durhaka kepada kita. Perintah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua adalah menjauhi larangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Larangan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam banyak. Dan yang paling besar adalah apa yang disebutkan oleh apa? Oleh ayat tadi yaitu wala tusyriku bihi Syirik dan janganlah kalian berbuat syirik. Mungkin ada orang yang mengatakan ini pengajian kalau pengajian di Islamic Center ini ngomongnya syirik mulu apa nggak bosan ngomong masalah syirik kita nggak akan bosan ya akhi kita akan terus ngomong masalah syirik kenapa karena dosa yang sedemikian besar dari perbuatan syirik tersebut di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك dan telah diwahyukan kepada engkau wahai Muhammad dan kepada para nabi-nabi sebelum kalian lain asyrakta la yahbatanna amaluk seandainya kalian berbuat syirik maka seluruh amalanmu akan hancur lebur tidak ada sisanya bayangkan orang sudah haji bukan hal lagi udah pangkat tujuh haji tujuh kali Sholat udah dari kecil. Zakat paling rajin. Dia melakukan perbuatan syirik, seluruh amalannya akan dijadikan debu oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan kami datangkan amalan-amalan mereka, kemudian kami jadikan debu yang berterbangan, alias tidak ada gunanya. Makanya kita nggak bosan untuk bicara masalah syirik. Sedemikian besar dosa tersebut. Ini yang pertama. Yang kedua, sedemikian besar dosa tersebut masih banyak di antara kaum muslimin yang terjerumus kepada perbuatan syirik. Masa iya? Ini juga besok akan kita bahas lebih luas. Contohnya satu aja malam ini, sisanya besok. Salah seorang teman anak dari salah satu daerah di Jawa Timur. Gak ada sebutkan, nanti khawatir ada yang tersinggung. Dia cerita, suatu hari anak sama bibi anak berkunjung ke suatu kota di Jawa Timur, pengen uh, silaturahmi kepada seorang wali. Wali masih hidup. Akhirnya setelah sampai di sana, kami pun dipisah. Perempuan sendiri, laki-laki sendiri. Ruangnya sendiri-sendiri. Setelah selesai kunjungan, teman anak ini tanya sama bibinya, Bi, tadi gimana walinya? Oh iya, tadi ceritanya gini. Begitu kami masuk ke suatu ruangan yang khusus untuk wanita, di situ walinya sudah duduk. Tapi anehnya, wali itu tidak selembar benang pun menempel di tubuhnya. Alias apa? Alias gak pakai pakaian. Kemudian dia menyuruh pembantunya, ambil rokok. Baru dua isapan rokok itu dibuang. Pluk. Begitu rokok itu jatuh ke lantai langsung ibu-ibu yang ada di situ rebutan untuk ngambil rokok tersebut. Ada salah satu ibu yang beruntung. Kalau anak katakan bukan beruntung tapi beruntung Dia dapat rokok itu. Begitu dapat rokok itu, dia langsung suruh anaknya yang masih ingusan suruh merokok. Ketika ditanya apa? Supaya dapat berkahnya Mbah Wali dan supaya dia pintar. Ini loh potret masyarakat kita. Mau yang lebih banyak lagi? Besok insya Allah. Nah, Kita akan ceritakan bagaimana sebenarnya dan itu yang membuat kita tidak akan pernah bosan untuk bicara masalah apa? Menjauhi larangan Rasul SAW. Ini waktunya terbatas jadi anak agak terburu-buru. Yang ketiga adalah tadi apa? mempercayai apa yang diberitakan oleh Rasul SAW. Kita harus percaya. Apapun yang dikatakan oleh Rasul SAW, kita harus percaya. Karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kata Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surat An-Najm ayat 3 sampai 4, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Setiap apa yang diucapkan oleh Rasulullah SAW adalah bersumber dari wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau bersumber dari wahyu dari Allah, berarti tidak akan pernah salah dan tidak akan pernah bohong. Di antara hal-hal yang telah diceritakan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam adalah apa yang disebutkan tentang siksaan di dalam alam kubur. Di dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan disahihkan oleh Imam Al Hakim, diceritakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, seandainya roh seorang mukmin sudah masuk ke dalam kuburan. Tubuhnya sudah dikubur. Kemudian orang-orang sudah pada pulang. Allah mengembalikan roh tersebut kepada tubuhnya. Setelah dikembalikan, datanglah dua orang malaikat dan bertanya kepada orang mukmin itu, "Man buka man yuka madinu?" Apa rob, siapa rob kamu, siapa nabi kamu dan apa agama kamu? Orang yang beriman dia akan menjawab, "Robku adalah Allah, Nabi ku adalah Muhammad SAW alaihi wasallam dan agamaku adalah Islam. Jawabannya benar nggak? Benar kan? Benar. Begitu menjawab dengan jawaban yang benar, langsung terdengar suara dari langit, "An sadaqa abdi." Hambaku sudah benar jawabannya. Wa afrishu lahu ila al-jannah waftahu lahu baban ilaiha. Kata suara tersebut, bukalah kuburannya itu pintu ke arah surga. Berilah dia pakaian dari surga sehingga ketika dia dibuka kuburannya, angin dari surga harum masuk ke dalam kuburannya. Kuburannya dijadikan luas sepa, eh, se, sepanjang mata memandang. Kemudian tiba-tiba datang seorang yang sangat rupawan, orang asing. Bajunya bagus, cakep, bawangi. Kata orang mukmin itu, "Man anta? Siapa kamu?" Ana amaluka saleh. Saya adalah amal soleh yang pernah kamu kerjakan dulu ketika di dunia. Ini rohnya siapa? Orang yang beriman. Rohnya orang kafir. Kata Rasul SAW, datang juga dua orang malaikat Kemudian ditanya man robbuka, man nabiyuka, Pertanyaan tiga di atas jawabannya adalah ha ha la adri, saya nggak tahu apa agamaku, siapa nabiku, siapa robku, anak nggak tahu. Begitu menjawab dengan jawaban tersebut, langsung saat itu kuburannya oleh Allah Subhanahu wa taala dipres sampai tulang belulangnya masuk satu sama lainnya. Dan dibukakan pintu ke neraka. Lalu menghembuslah angin panas dari api neraka ke kuburannya. Di saat kondisi seperti itu datang orang yang sangat buruk, bau, pakaiannya compang-camping ketika ditanya, "Siapakah kamu?" "Saya adalah maksiat-maksiat yang pernah engkau kerjakan ketika di dunia." percaya? Percaya nggak? Masa ukuran cuma ukuran tiga dua kali empat masa bisa dibikin luas, bisa dipres? Ah, nggak masuk akal. Itu kalau misalnya bukan muslim. Tapi kalau muslim harus percaya. Kenapa? Karena dikasih tahu sama siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Rasulullah SAW tidak berbicara kecuali berdasarkan wahyu dari siapa? Dari Allah Subhanahu Wa Taala. Contoh yang lain, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, di mana Rasulullah SAW bersabda, "Ila waqal tubabu fi sharabi ahadikum falyaghmishu thumma liyanzihu." Seandainya kalian punya gelas, ada lalat mampir dan kerjakan. Kerjakan kata Rasulullah SAW. mishu, Celupkan lalat itu. Biar seluruhnya itu masuk. Terus apa? Terus diminum sama lalatnya. Ya enggak Thomas mas, mas. terus dia apa? Dikeluarkan lalatnya, bukan diminum. Setelah itu, kata Rasulullah SAW, kenapa kok diperintahkan seperti itu? Fa'inna fi ihda janahaihi daun wal ukhra dawa. Karena salah satu sayap lalat itu isinya penyakit, satunya lagi isinya penawar dari penyakit tersebut. Itu sebabnya kita nggak tahu nih ketika lalat itu nemplok di air tersebut, ini sayap yang jatuh nih sayap yang mana nih? Iya kalau misalnya yang jatuh sayap apa? yang penawar. Kalau yang jatuh saya apa? Penyakit. Berarti belum ada penawarnya. Kata Rasulullah SAW, falil mishu. Dimasukkan, celupkan, karena supaya sayap satunya ini bisa menawar dari penyakit yang ada di sayap yang satunya. Sebagian kedokteran nggak percaya, ah nggak mungkin lalat itu mainnya di mana? Mainnya di tempat-tempat yang gitu-gitu di tempat sampah, di WC, maaf, kemudian di tempat-tempat yang kotor, mana mungkin ada di salah satu sayapnya itu apa? Obat gak mungkin, mustahil. Eh, ini itu siapa sih? Apakah antum ini yang menciptakan lalat? Yang menciptakan lalat adalah siapa? Allah subhanahu wa ta'ala yang ngasih tahu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya sayap satunya adalah penyakit, satunya adalah obat. Siapa? Allah yang bikin lala. Kenapa gak percaya? Masalah Anda tidak mau minum, itu terserah Anda. Tapi jangan sampai mengingkari apa yang dikatakan Rasul SAW. Minum gak apa-apa. Kenapa kita berani minum? Karena memang sudah dijamin oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kalau kita minum maka kita tidak akan terkena penyakit dengan izin Allah. Kenapa? Karena sudah ditawar, sudah ada penawarnya. Kalau masalah Anda tidak mau minum karena Anda merasa jijik, silakan. Tapi jangan sampai Anda itu menolak hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi apapun yang datang dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam kita harus apa? Harus percaya. Asal hadisnya sahih kita percaya. Tapi jangan asal hadis ya, karena banyak hadis-hadis apa? Hadis-hadis doif, hadis-hadis palsu banyak. Maka sebelum percaya, lihat dulu nih hadisnya apa nih? Sahih enggak? Kalau nggak tahu sahih enggaknya, tanya kepada para ustaz. Ustaz ini hadisnya sahih enggak? Itu adalah yang ketiga. Yang keempat adalah beribadah dengan cara yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Wasallam dalilnya banyak banget. Di antaranya adalah sabda uh, firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran ayat 310. Allah Subhanahu wa taala ayat 31. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum." Katakanlah wahai Muhammad, seandainya kalian cinta kepada Allah, maka ikutilah aku, yaitu ikutilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikuti dalam apa? Dalam beribadah. Kalau kita mau cara beribadah, ikuti cara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para dai di mana-mana selalu mengatakan lafaz kana rakum fi rasulillahi apa? uswatun hasanah. Kiai-kiai, ustaz-ustaz, para dai semuanya apal yang namanya dalil ini. Lafaz kana rakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Tapi ketika ngajarkan sholat, Pak, ini hadisnya apa? Yang penting guru anak dulu kayak gini, ngajarkannya. Atau misalnya kita yang ditanya orang awam, Mas, sholatnya kayak gitu tuh siapa yang ngajarin? E, kata Mbah anak kayak gini. Enggak. Kita harus kata Rasul. Sallallahu alaihi wasallam. Makanya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, solu kama usalli." Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku Salat. Loh kita nggak bisa ngeliat Rasul. Salam Salam. Rasul sudah meninggal. Bagaimana? Dengan hadisnya kita cari, kita belajar. Karena ilmu itu bukan wangsit yang tahu-tahu tidur di rumah, tahu-tahu langsung datang. Tidak, kita butuh belajar. Maka harus kita beribadah dengan cara yang diajarkan oleh Rasul SAW. Kita berpikir mulai dari sekarang. Ini puasa anak gimana nih? Pertama dari wudhu. Wudhu anak ini gimana nih? Wudhu ini Rasulullah SAW kalau membasuh kepala ini apakah cukup cuma kayak gini-gini doang atau harus seluruhnya kena? Ketika berkumur, eh, ketika istinsyaq yaitu memasukkan eh, air kemana? Ke, ke hidung. Apakah cukup sekedar diusap ujungnya kayak gini? Atau apa? Atau harus dimasukkan? rambut tadi oh, ah, nanti kalau misalnya semuanya kayak gini, nanti uh, eh, bisbiana hilang dong. Udah terlanjur pakai apa? Kisbi Nanti kalau itu wah, agak rapi dong, cukup dong gini. Malah ada yang mengatakan cukup tiga helai saja. Jadi gak usah susah-susah. Ambil tiga helai. Jadi dong butuhnya Kita tanya, kayak gitu diajarin sama Rasul SAW apa enggak? Kalau hanya sekedar masalah nanti rambut ente itu enggak rapi, kan ada sisir. Nanti aja. Ini kita harus terapkan di dalam jiwa kita. Cara berwudhu, cara sholat ini caranya takbir Rasulullah SAW bagaimana nih? Apakah diangkat kayak gini atau kayak gini atau diangkat ke atas? Kalau misalnya ditaruh e, di atas e, perut nih, ditaruh di mana nih? Di atas, di samping, atau di atas, atau di bawah? Tanyakan. Karena kata Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang segolongan orang pada hari kiamat, Amiratun nasibah tasla naron hamiyah akan datang pada hari kiamat nanti orang-orang yang beramal dengan amalan yang sangat banyak sampai dia ini capek saking banyaknya amalan yang dia kerjakan. Apa ganjarannya? Tasla naron hamiyah akan masuk ke neraka. Ya, capek-capek bekerja, capek-capek beramal, apa ganjarannya? Masuk neraka. Kenapa? Karena amalannya tidak sesuai dengan apa yang ditunjukkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan itulah yang dikatakan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuarat. Barang siapa yang melakukan suatu amalan yang tidak ada tuntunan dariku, yaitu dari Rasulullah SAW, maka amalannya tidak akan diterima percuma. Maka umur yang cuma sedikit ini jangan sampai kita sia-siakan. Belajar. Belum terlambat untuk belajar. Kalau misalnya dikasih tahu sama orang, ini coba baca dikir ini. Apa? Ya Latif, Ya Latif. Berapa kali? 3000 kali. Ada nggak hadisnya? Ah, oh, itu tuh tanya hadis-hadis kayak kayak kiai aja tanya-tanya hadis. Enggak, anak pengen tahu hadisnya. Ah, sudahlah yang penting kalau misalnya ente sudah baca ya latif ya latif, ente itu akan tidak kelihatan sama orang. Dapat ilmu terawangan. Akan bisa menghilang. Jadi pembalap. Kita tanya, mana dalilnya? Harus ada dalilnya. Gak mungkin. Zikir itu adalah ibadah yang sangat utama. Gak mungkin gak diajarkan caranya sama Rasulullah SAW. Mesti Rasul mengajarkan. kalau nggak ada berarti nggak ada tuntunannya. Berarti nggak usah dikerjakan. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Maidah ayat 3, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum." Pada hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian. Islam ini udah sempurna, nggak butuh ditambah dan nggak boleh dikurangi. Mau cara zikir udah diajarkan sama Rasulullah SAW. Nggak mungkin Rasulullah SAW nggak ngajarkan masalah zikir lawong maaf masuk ke kamar mandi saja ke WC itu sudah diajarkan sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam suatu hari yang sangat remeh sudah diajari caranya itu kalau misalnya masuk WC dahulukan kaki apa kiri baca doa apa Allahumma ini a'udzubika minal khubusi wal khaba'is kalau keluar dahulukan kaki kanan baca apa Ufronaka. sudah diajarkan yang hal yang barangkali dianggap sangat sepele ini sudah diajarkan. Mana mungkin masalah zikir ini nggak diajarkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini empat kunci yang insya Allah seandainya kita mengamalkan empat kunci ini, kita akan termasuk orang-orang yang betul-betul cinta kepada sang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukan hanya sekedar pakai slogan cinta Rasul, tapi kita harus betul-betul mengamalkan apa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu taala alam atas segala kekurangan kami mohon maaf yang sebesar besarnya.